Di hari-hari yang telah maklumat, telah diketahui. Ayamun ma'lumat ditafsirkan oleh para ulama yaitu sepuluh hari yang awal dari bulan Dhuhr Hijjah. ayamun ma'lumat yakni sepuluh hari yang awal dari bulan Dhul Hijjah. Di mana berzikir kepada Allah pada sepuluh hari yang awal. Merupakan bagian amal saleh. Amalan-amalan yang sangat lebih dicintai. Mamin ayam. Tidak ada hari-hari yang al-amalu salih fiha ahabba ilallah. Lebih dicintai oleh Allah. Maka di antara kaum muslimin yang bisa menjalankan amal saleh yaitu menjalankan ketaatan saum berpuasa menjalankan salah satu ibadah taqarrub ila Allah saum sunnah muakkadah yang nilai keutamaannya kata beliau yukafir sada al maudiyah wal baqiyah. Melebur dosa-dosa kecil. Kesalahan-kesalahan dosa kecil setahun yang lalu dan yang akan datang. Demikian jumhur ulama mengartikan melebur dosa-dosa maksudnya sogoir yang kecil. Maka mahasirul muslimin Ketika kita bertemu dengan bulan Dhul Hijjah, bisa menunaikan puasa yang terkait dengan hari-hari sepuluh yang awal. Maka marilah kita berusaha untuk mengikhlaskan diri. Walaupun kita diuji dengan adanya perbedaan, ikhtilaf. Tentunya kita berusaha menjaga diri kita ketika muncul ikhtilaf agar kita berusaha menjaga diri. Karena katalah Abdullah bin Mas'ud wal khilafu syar. Khilaf itu adalah syar. Kejelekan. Bukan rahmah. Maka kita jaga diri kita agar selalu terbimbing di atas rahmatnya Allah yaitu berjalan dengan ilmu. Sehingga diperkecil yang namanya perselisihan dan kita cari yang terkecilnya dari kejelekan. Maka dalam hal ini, saudara kita yang sedang haji, sedang atau telah menunaikan wukuf tadi. Sementara pemerintah kita di negeri ini memutuskan bahwa hari ini malam ke-9 dan besok hari ke-9 Dzulhijjah. Ini berdasarkan rukyat. Sehingga penguasa bertanggung jawab di dunia wal akhirah dengan apa yang kita laksanakan. Wal imam junnah, pemimpin adalah tameng. Dia sanggup menjawab pertanyaan nanti di hadapan Allah. Sehingga oleh karena itu kita memohon kepada Allah walaupun terjadi khilaf apakah puasa mengikuti wukuf Arafah atau bagaimana? Ketika kasus seperti ini. Tentunya para ulama kita tidak diam ketika muncul kondisi seperti ini. Pernah ditanyakan oleh kaum muslimin yang ada di Mesir. Ketika pemerintah Mesir Berbeda dengan keputusan pemerintah Saudi terkait dengan hal yang sama. Sudah ditanyakan kepada para masyayikh, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin. Nah, sehingga jawaban mereka mewakili pertanyaan kita. Dan bisa dilihat terkumpul dalam majmu' fatwa. Kumpulan fatwa-fatwa para kibar ulama. Baik itu Syekh bin Bas sebagai imam. Rahimahullah. Ketika beliau ditanya oleh kaum muslimin. dari Mesir atau dari Suria waktu itu. Maka jawaban Syekh. Kembalikan permasalahan ini kepada negeri kalian. Lalu Syekh membawakan dalil hadis. As-saum saumukum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasanya kalian bersama manusia berpuasa, artinya manusia di negeri kalian. Kebanyakan berpuasa kita puasa. Berlebaran bersama kaum muslimin. Al wal adha menyembelih kurban yaumatudahun. Pada saat manusia menyembelih binatang kurban. Hadis ini dijadikan hujjah oleh Syekh bin Bas rahimahullah. Ya, ini agar kita menjaga ukhuwah kaum muslimin di negerinya. Sehingga terjadilah kekuatan kaum muslimin di negeri tersebut. Ketika penguasanya memutuskan, ikuti. Ikuti penguasanya. Demikian pula Syekh Asemin dalam fatwanya. Di dalam kitab usia juga sama. Semakna dengan itu. Beliau membawakan hadis. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Wasalah kalian karena melihat hilal dan berlebaran pula karena melihat hilal. Ketika pemerintah melihat hilal sudah memutuskan berdasarkan rukyat pada malam Jumat dulu tanggal Jumat pekan yang lalu diputuskan hari Jumat tanggal 1. Maka kita ikuti keputusan tersebut dalam rangka untuk keluar dari kejelekan. Kenapa? Al-khilafu syar' Perselisihan itu membawa kejelekan. Sebagaimana perbuatan Abdullah bin Mas'ud pada zamannya. Ketika haji bersama sahabat Utsman ibni Affan. Maka Utsman ibni Affan sebagai Amirul Mukminin berijtihad. Beliau sholat tidak jamak dan kosor. Ya, ketika melakukan haji entah di Mina atau ya, ya di Mina kalau tidak salah. Maka ketika Amirul Mukminin salat tidak jamak qasar maka Abdullah ibni Mas'ud ulamanya beliau mengucapkan innalillah istirja. Kenapa? Karena beliau Rasul SAW dulu sholatnya jamak kosor di sini. Tapi Abdullah ibn Mas'ud tidak kemudian mengajak kaum muslimin menjalankan sholat jamak kosor. Apa alasannya? Al-khilafu syar. Khilaf dengan penguasa kita syar, jelek. Tuh. Khilafu syar. Bukan rahmah. Inilah contoh para salaf. Maka seorang sunni salafi harus berusaha mengikuti bimbingan para ulama kita. Walaupun ada yang berpendapat puasanya mengikuti wukuf Arafah. Namun dalam hal ini yang lebih menenangkan kita, bimbingan kita para ulama rahimahumullah, kita berlebaran, puasa bersama penguasa. Iya, sehingga akan terjadi kekuatan kaum muslimin di negeri masing-masing. Sekalipun mungkin keputusan pemerintah negeri setempat berbeda dengan keputusan Saudi. Entah sebelum mendahului atau terlambat sehari. Contohnya ini. Ketika pemerintah Saudi memutuskan wukuf jatuh hari Jumat tadi. Sementara, artinya hari Kamis kemarin tanggal 1. Sementara pemerintah kita memutuskan tanggal 1 nyari Jumat, selisih sehari. Sehingga selisih sehari di sini terjadi perbedaan tanggal sembilannya. Contohnya sekarang. Saudi sedang wukuf, kita baru tanggal 8. Besok Id kita baru tanggal 9. Terjadi selisih sehari. Maka Syekh Al-Utsaimin ketika ditanya permasalahan seperti ini, maka mengikuti rakyat negerinya masing-masing. Ya. Ini fatwa Syekh Al-Utsaimin dalam kitab as Demikian pula Syekh Saleh Fauzan hafizahullah di dalam sebuah fatwanya juga mengembalikan permasalahan ini kepada negerinya masing-masing. Walaupun di sana sebagian ulama berpendapat puasa Arafah itu dikaitkan dengan wukuf di Arafah dan hujahnya sangat kuat. Hujahnya alasannya darinya sangat kuat. Namun para imam kita Syekh bin Bas Syekh Utsaimin dalam fatwanya, Syekh Fauzan bisa didengarkan dan bisa dibaca di dalam kumpulan fatwa mereka. Nah, kita mohon kepada Allah taala agar kita dijaga hati kita. Allah kuatkan kaum muslimin untuk istiqomah di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita kembali kepada pelajaran kita malam ini yaitu ma babu majaa fi sihri, bab yang telah datang tentang permasalahan sihir. Kita masuk ayat yang kedua. Wal ayah ats Ayat yang kedua. Allah taala berfirman <clears throat> Qauluhu ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 51. Dalam surat An-Nisa ayat 51 Allah berfirman yu'minuna bil jibti wa tahut. Nah, yu'minun. Mereka yang dimaksud orang Yahud. Yu'minun mereka orang-orang Yahud beriman. Bil jibt jibat di situ adalah sihir. Mereka orang-orang Yahudi mengimani dengan sihir jibat. Wat tohut dan tohut. Berkata Syekh Utsaimin, yu'minuna ay Yahud bil jibdi ay as-sihr kama fassara Umar. Jibat di sini ditafsirkan dengan sihir. Sebagaimana tafsir Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu nanti akan dibacakan riwayatnya. Wal Yahudu kanu min aktsarin nas ta'alluma sihr lis-sihri. Orang-orang Yahudi mereka orang yang pal, manusia yang paling banyak belajar ilmu sihir. Wa mumarasati lahu dan mumarasah membiasakan. Mereka biasa belajar ilmu sihir. Bahkan bikin sekolah-sekolah, universitas khusus mendalami ilmu sihir. Iya. iya. Bahkan ada di negeri kita juga saya dapat informasi kuliah perdukunan. Ya, kuliah perdukunan. Ya. Di Jogja. Jadi khusus mendalami dukun dukun yang bermacam-macam model Dalam sebuah perguruan tinggi. Apa namanya saya lupa namanya. Tapi ada. Dan dipromosikan. Barakallahu fiikum. Dan mereka orang yang paling banyak bermumarosah. Wa yad'un anna Sulaiman alaihissalam allamahum iyah. Dan mereka yad'un mengaku-ngaku mereka mengaku-ngaku bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam alamahum iyah mengajarkan sihir kepada mereka. Seperti dalam surat Al-Baqarah, "Wattaba'u matatlu syayatin ala mulki Sulaiman." Mereka mengaku-ngaku kita dapat ilmu sihir ini warisannya Nabiullah Sulaiman. Pengakuan Waqad i'tadau fasaharun nabi dan sungguh benar-benar mereka telah mempelajari sihir dan i'tadau melakukan keboliman. Apa bentuk kedolimannya? Fasaharun ya? Mereka benar-benar telah menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri. Mereka benar-benar mempraktekkan sihirnya dan ditujukan sihirnya kepada Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin ilmu yang diwariskan Nabiullah Sulaiman untuk menyihir Khalilullah? Hal ma'kul apa mungkin masuk akal? Kalau benar itu warisannya Nabiullah Sulaiman, kenapa untuk mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mustahil. Berarti itu bukan dari Nabi Sulaiman, itu dari syaitan. Ya. Wattaba'u matatlu syayatin. Kata Allah. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Dulu. Bukan dari Allah. Bukan dari Nabi Sulaiman. Ya. Barakallahu fikum. Itu makna al-jibat. Jibat di situ artinya ialah sihir. Sebagaimana akan disebutkan nanti ucapan e, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, tauhid. Yu'minuna bil jibti wat tauhid. Mereka orang Yahudi mengimani adanya sihir, mereka mempelajari bahkan mempraktekannya. Iya, jadi mereka yang sudah belajar kuliah ilmu sihir, kira-kira ilmunya untuk apa? Kalau bukan untuk praktek. Iya. Ya. Apalagi bayar. Ya. Mereka belajar mengeluarkan biaya kok tidak dipraktekkan untuk apa? Saya yakin mesti mereka akan melakukan sihir-sihir. Maka kita mohon kepada Allah dari kejahatan Yahud karena mereka orang yang sangat menekuni sihir ini. Maka ketika umat Islam bertauhid di atas tauhid, maka mereka akan dikokohkan oleh Allah. Namun kalau umat Islam sendiri melawan sihir dengan sihir, kalah. Nanti akan dibahas nusroh. Apa itu nusroh? Mengobati orang kena sihir dengan sihir. Tidak boleh. Nanti akan masuk babnya. Nabi melarang Salam. Alaihi nusroh. Mengobati sihir dengan apa? Sihir. Ya. Sihir bukan dilawan dengan sihir. tak dengan ila Allah, Dengan ketauhidan kepada Allah. Sihir ini bisa dikalahkan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dari kejahatan mereka. Atau ajma' makila. Adapun makna tohud di sini Ajma' makila ada makna yang mencakup, paling mencakup. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, huwa Mata Jawa bihil abdu haddah. Tauhid ialah segala perkara yang melampaui batas-batasnya Allah. Itu nama tauhid. Tauhid Mata Jawa bihi al abdu haddah segala jenis yang melampaui batas dari batas-batasnya hamba. Hamba itu punya batas yang tidak boleh diterjang dari batas-batasnya Allah. Maka nanti akan dikatakan tohut, orang yang ngaku-ngaku mengetahui barang goib. Ini tohut. Kenapa? Karena yang mengetahui barang goib hanya Allah. Sementara manusia tidak tahu, jangankan kita, Jibril alaihissalam saja tidak tahu. Dalilnya hadis. Akhbirni anis sa'ah, kata Jibril. Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah. Coba kabarkan, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul, kekasih Allah, menjawab. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Jibril disebutkan dengan Ruhul Amin. Malaikat yang terpercaya itu saja tidak diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Perkara goib. Nabi Khalilullah itu saja tidak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat. Cuma dikabarkan hari Jumat. Persisnya kapan tidak tahu. Apa tanggal 9? Bulan 9 2009? Tidak dikasih tahu beli Goib. Bahkan bukan hanya malaikat, bukan hanya nabi sallallahu alaihi wasallam, jin. Jin tidak tahu ketika jin sedang disuruh oleh Nabi Sulaiman membuat bangunan-bangunan. Maka Nabiullah Sulaiman duduk di atas singgasananya, kursinya. Tiba-tiba Allah wafatkan dia dalam kondisi duduk di atas kursinya. Rayap itu makan apa namanya? Tiang kursinya. Karena tiang kursinya dimakan rayap tiba-tiba apa? Jatuh. Jin baru tahu. Kalau Nabiullah Sulaiman sudah apa? Wafat. Malaikat tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu. Jin-jin tadi juga tidak tahu. Tapi ada Orang yang mengaku-ngaku barang goib, perkara yang akan terjadi, lah ini sudah melebihi batasnya hamba namanya. Maka dikatakan tohut. Iya. Karena itu para kahit, para arraf, mereka itulah para tohut, peramal. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini tohut ialah segala jenis yang melampaui batas-batasnya hamba. Min ma'bud. Dari yang disembah. Au matsbu. Atau yang diikuti. Au muta' atau yang ditaati. Yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, semua itu adalah kalau melampaui batas-batasnya hamba akan menjadi tauhid. Hmm. Mentaati ulama. Mentaati ulama bagus. Bahkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika ulama tersebut menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan kita tahu. Kita ikut saja. Pokoknya kita derek pun lan pun Monggo, derek mawon. Loh, ini bukan apa namanya untung-untungan. Sorga dan neraka udah jelas jalannya. Kalau sudah jelas salah, keliru, Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kita tinggalkan. Walaupun gelarnya depan belakang. Ya. Jangan sampai kita kemudian mengikutinya. Karena itu akan menjadi sebuah penghambaan kepada selain Allah. Dan kita menjadikan dia sebagai tohut. Ya. Barakallahu fikum. Wa makna min ma'bud adapun yang disebut yang disembah. Huwa ilmihi waridah. Dengan pengetahuannya, dengan pengetahuannya dan dengan keriduannya. Berarti Nabi Isa bukan tauhid. Nabi Isa bukan tauhid sekalipun disembah. Loh, kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mengajarkan agar disembah pertama. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam tidak ridho dijadikan sebagai sesembahan. Tetapi kalau dia mengetahui dan ridho disembah dari selain Allah, itu baru namanya tauhid. Iya, itu baru namanya tauhid. Maka Nabi Isa bukan tauhid sekali lagi. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah memerintahkan dan Nabi Isa di hari akhir nanti akan ditanya. Ya? Ditanya. Anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Nabi Isa. Apakah kamu dulu yang memerintahkan kepada manusia agar mereka menjadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Isa nanti. Maka Nabi Isa mengatakan, ing kuntu kultuh fakot alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Kalau memang saya yang mengatakan ya Allah, engkau sudah tahu. Iya, engkau Maha tahu. Iya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Maka sungguh saya tidak pernah mengatakan. Ya. Yang mengatakan saya sebagai ilah min dunillah Bukan Nabi Isa. Tapi orang Yahud yang pura-pura masuk agamanya lalu memfatwakan. Ya. Begitulah kejahatan Yahud. Jadi dengan syarat tadi, dengan ilmunya dan ridhonya. kata qala Ibnu Qayyim. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. وقد سبق fi أول kitab تعليق هذا الكتاب al ala القول عند قوله واجتيب wajtaibu Dan telah disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Dan telah lewat penjelasannya dalam kitab ini. Komentar tentang ucapan Tauhud dalam surat An-Nahl. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula ani'budullaha wajtanibut Tauhud. Ini sudah lewat pembahasan. Wasyahid syahid di sini ya ialah minun bil jibet. Syahidnya di sini sihir itu diimani oleh orang Yahudi. Haitsu fassaraha Amirul Mukminin, di mana Amirul Mukminin menafsirkan al jibat dengan apa? Bi annaha as-sihr. Wa ma tafsiru bis syaitan. Adapun tafsir Umar bin Khattab. Tauhud diartikan dengan syaitan. Kalau jibet itu sihirnya. Adapun tauhud itu syaitan. Ya. Dan ini, ini merupakan fa'innahu mimba tafsir. Ini termasuk sisi penafsiran daripada makna tadi. Wassalaf. Karena makna tauhud itu disebut dengan apa tadi? E, jibet dikatakan sihir atau tohut disebut ditafsirkan dengan setan. Di sana para ulama menyebutkan macam-macam tohut. Ya. Jadi di sini di antara bentuk penafsiran secara khusus. Ya. Makna yang secara khusus. Sebab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di antara makna tohut itu ru'usuhum khomsah Kepalanya ada lima. Ru'usuhum khamsa. Tetapi tawahid kasiratun. Yang namanya tawahid itu banyak. Tetapi ru'usuhum khamsa. Kepalanya lima. Jadi tawahid itu banyak bentuknya. Sebab tadi kata Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bihil abdu haddah. Segala jenis yang melampaui batas-batasnya hamba. Berarti umum bisa setan, bisa kahin, ya. Maka kepalanya ada lima kata Ibnu eh, kata Syekhul Islam. Yang pertama iblis. Iblis. La'anahullah. Seperti dalam Al-Qur'an Allah katakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di sini Allah katakan iblis termasuk di antara di antara makhluk yang disebut dengan tauhid. Ya, karena tidak mau sujud, menolak minta Allah taala. Yang kedua waman dan siapa saja yang disembah dan dia ridho. Nah ini induk kedua. Yang ketiga, wamanidaa anas ila ibadati nafsi. Orang yang mengajak manusia agar menyembah dirinya. Orang yang ngajak orang agar menyembah dirinya. Bukan menyembah Allah. Tapi yang disembah dirinya. Yang ketiga, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa saja yang mengaku-ngaku mengetahui barang goib. Barang goib contohnya tadi, kematian, rezeki, ajal atau hari kiamat, ya, rezeki seorang. Yang terakhir, waman hakama bi ghairi Orang yang dia jadikan hakimnya dengan selain apa yang Allah turunkan. Itu lima ru'us tawahid. Tetapi tauhid sangat banyak. Dan di antara tauhid yang ditafsirkan oleh Umar itu setan. Setan. Ya. Setan. Taib. Selanjutnya, eh, penafsiran seperti ini Wassalaf rahimahumullah al ayat ahyanan bimasalin yatahalla alaih dan para salaf dulu rahimahumullah itu menafsirkan ayat kadang-kadang dengan cara bimasal dengan permisalan yang mengikuti perkara tersebut. Dengan menyebutkan beberapa misal, tohut itu banyak. Contohnya apa? Seton. Paham ya? Tohut banyak bentuknya. Namun ditafsirkan di antara tohut kata Umar seton. Karena tadi induknya ada lima toh. Iya. Itu jenis cara menafsirkan para salah. Contoh yang lain, cara model seperti ini disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir 32. Summa arasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم أورثنا الكتاب kemudian kami wariskan kitab ini Kepada siapa Allah wariskan? Alalladina astafaina min ibadina. Kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lihat. Allah pilih dari hamba-hambanya. Dan Allah sebutkan. Faminhum dalimun linafsi. Di antara hamba-hamba Allah ada yang mendolimi diri sendiri. Pertama. Wa minhum muqtasid dan sebagian mereka itu muktasib. Pas-pasan. Apa maknanya? Nanti akan disebutkan tafsir. Dan wa minhum sabikun bil khairat. Di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Semua itu biiznillah dengan izin Allah. Apa makna dolimun linafsi? Di antara tafsir, ini di antara tafsir contoh. Contoh zalimu li nafsi, sebagian ulama tafsir mengatakan la yusalli ila ba'da khurujil waqt. Mereka tidak sholat kecuali kalau keluar waktu sholat. Ini tafsir makna zalimun li nafsi. Ada yang menafsirkan zalimun li nafsi itu dengan makna al-ma'asi dunal kufri Kemaksiatan tapi tidak sampai kufur. Ini tafsir. Ya. Zalimul nafsi. Wal muqtasid. Apa itu muqtasid? Alladhi yusalli fi akhiril waqt. Orang yang sholat di akhir waktu. Ya. Kalau keluar sholat, eh, sholat di keluar waktu, zalim di Kalau sholatnya akhir waktu, namanya muktasid. Dia sholat, tapi sudah akhir benar. Sabikun bil khairat berarti apa maknanya? Wasabikun bil khairat Allah yusalli fi awalil waqt. Orang yang sholat di awal waktu. Ini contoh tafsir. Ini misal. Tafsir tapi dalam bentuk apa? Misal. Sebagian mengatakan eh, muqdarimul nafsi orang yang berbuat kemaksiatan. Tapi bukan kekufuran. Muktasid artinya muktasibun ala ma yajibu alaih. Tarikun lil muharram. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di dengan tafsir beda di sini. Tafsirnya dhalimun nafsi, orang yang berbuat maksiat tapi bukan kekufuran. Muktasid artinya orang yang menjalankan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Sabikun bil khairat artinya orang yang ijtahada fasabaqo alaihi ghaira wujubin al muaddilil faraid al muksir minan nawafil. Sabiqun bil khairat maknanya orang yang bersungguh-sungguh menjalankan segala yang diwajibkan dan juga memperbanyak yang disunnahkan. Juga meninggalkan yang haram dan yang makruh. Berarti ini namanya tafsir dengan misal. Ya? Jadi paham di sini. Ya. Ini tafsir memberikan contoh. Seperti tadi Umar mengatakan, tohut seperti apa? Setan. Padahal tohut itu banyak. Sama dalam ayat ini. Kemudian kami wariskan kitab kepada manusia, pada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa di antara mereka? Dolim. Apa itu dolim? Tadi. Sholat tapi keluar waktu. Dolim namanya. Atau tadi maknanya orang berbuat maksiat. Maksiat itu kedoliman. Tetapi bukan kekufuran dalam ayat ini. Kalau itu kedoliman sampai perbuatan kufur, contohnya syirik. Maka kata Allah Ta'ala, Inna syirka la zulmun awfi. Itu contoh. Sehingga kata Syekh, walaysa ma tadulu alihi al-ayah ala wajhi asyumul. Sehingga ayat ini yang menunjukkan tadi bukan makna secara mencakup. Walihada fassaroha ba'duhum bi anna zalim li nafsi alladzi la yukhrijuz zakat. Oleh karena itu sebagian ulama tafsir mengatakan dalam surat Fatir 32, zalimun li nafsi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Itu zalim li nafsi. Wal muqtasid orang yang yukhrij zakat wala yatasaddaq. Mengeluarkan zakat tapi tidak sodakoh. Ya. Wasabiqun bil khairat adapun yang berlomba-lomba dalam kebaikan dia yang mengeluarkan zakat dan juga mengeluarkan apa? Sodako. Ini contoh. Makna daripada ayat tadi. Diberikan contoh. Sebagaimana Umar bin Khattab menafsirkan. Tohut apa itu tadi?